memberikan kemudahan serta pertolongan kepada kita untuk menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk pernapas, untuk melanjutkan sisa-sisa kehidupan kita di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah masih dalam keadaan sehat di bulan Sya'ban ini dan kurang lebih dua pekan kita akan kedatangan tamu yang sangat agung yaitu Ramadan. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Atau di antara kita masih banyak yang lalai di bulan Sya'ban ini sebagaimana kata Nabi SAW syahrun yaufulu anhun nas bulan Sya'ban bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang lalai di bulan Syaban ini. Kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan, bimbingan, pertolongan, kesehatan serta nikmat karunia yang tidak terhitung banyaknya. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina. <clears throat> Kemudian salawat dan salam Mari senantiasa kita memperbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama di hari yang mulia ini Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi umat beliau yang setia di dalam menjalani ajaran Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhatul iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. <clears throat> Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang merupakan landasan kaum muslimin di dalam beragama. Tanpa akidah seorang akan menyimpang di dalam memahami agama ini. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan iman kepada takdir. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ditulis di Lauhil Mahfuz apa yang terjadi semuanya telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambah. Karena tinta penulis takdir atau tinta pena penulis takdir telah kering. Lembaran-lembaran ya, tempat penulisan takdir tersebut juga telah digulung maka tidak ada yang berubah, tidak ada yang bisa ditambah dan dikurangi. Kita menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita manusia yang sangat lemah, yang sangat terbatas keilmuannya, tidak mengetahui dari rahasia-rahasia takdir itu. Dan tidak mengetahui sesuatu yang ditakdirkan kecuali bila hal itu terjadi. Kita tidak bisa merekayasa masa yang akan datang. Kendati kita hanya bisa berusaha dan berbuat. Tapi untuk merubah masa yang akan datang, dan itu kita pastikan semua itu tidak akan mungkin. Kendati kan kita tidak mengingkari bila seorang berusaha, bila seorang melakukan hal-hal atau sebab-sebab untuk melakukan perubahan bagi dirinya, maka sebab tersebut merupakan faktor yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan baginya. Baik dalam urusan yang positif atau yang negatif. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil Barang siapa a'ta wattaqa memberikan memberikan apa yang mampu dia lakukan untuk berbuat amal kebajikan, amal kebaikan, wattaqa dan melakukan ketakwaan dan membenarkan wasaddaqa bil husna itu kebaikan maka niscaya akan kami berikan kemudahan baginya tapi barang siapa yang tidak memberikan kebaikan tidak melakukan kebaikan dan tidak dan mendustai dan merasa atau memiliki sifat sombong merasa ya tidak butuh kepada pertolongan Allah Istagna. dia sombong dan angkuh dan mendustakan kebenaran maka Allah mengatakan fasan yasiruhu lil usrah akan kami berikan kesulitan baginya Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah Seorang yang hidup di dunia ini bila dilandasi di atas iman yang benar pada takdir maka hidupnya akan tenang dan tentram dia tidak akan pernah galau dia tidak akan pernah merasa menyesal dia tidak akan pernah ya hidup dalam kegalauan persepsi-persepsi yang negatif menghantui dirinya dia akan pasrah dia akan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tentunya setelah dia berusaha dia hanya bisa berusaha akan tapi yang menentukan segalanya adalah Allah Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala al iman rahimakumullah Oleh karenanya Apapun yang ingin dilakukan oleh manusia untuk merubah takdir tidak akan mampu Apapun yang mereka inginkan untuk memberikan satu kebaikan Secuil kebaikan untuk seseorang Dia tidak akan mampu melakukan Kendati manusia di alam semesta ini Ya bersatu padu untuk memberikan kebaikan itu dia tidak akan bisa mereka tidak akan bisa memberikan dan sebaliknya bila manusia penduduk dunia ini juga bersatu padu untuk mencelakakan dia untuk mendatangkan suatu kejahatan atau kejelekan untuk menimpakan hal itu pada dirinya dia tidak mereka tidak akan mampu semua dengan izin Allah tabaraka wa taala Rabbul alamin. Oleh kerana itu al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi melanjutkan pembahasan beliau tentang takdir ini yaitu tentang akidah ahli sunnah tentang takdir. wa qala rahimahullah Naam قال فلو al-khalqu kulluhum على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه Jadi apa telah tertulis di lauhil mahfud Kata Imam Abu Jafar at tahawi maka jika semua makhluk bersepakat terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk terjadi atau ditetapkan oleh Allah tidak terjadi. Naam. <clears throat> sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi agar tidak terjadi niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Kemudian dan jika mereka semua bersepakat terhadap suatu yang Allah Ta'ala tidak tetapkan untuk terjadi. Niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Jaffal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه pena telah kering semua yang akan terjadi sampai hari kiamat semua apa yang akan terjadi sampai hari kiamat dan apa yang ditakdirkan luput dari seorang hamba maka tentu tidak akan menimpa dia. Dan apa yang ditakdirkan menimpanya tentu tidak akan luput dari dirinya. Wa 'alal 'abdi ay ya'lama anna Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi. Seorang hamba hendaklah mengetahui bahwasanya Allah telah terlebih dahulu telah mengetahui <clears throat> segala sesuatu yang terjadi ya, pada makhluknya. Waqaddar dhalika takdiran muhkaman mubrama. Kalau Allah mentakdirkan hal itu semua dengan takdir yang pasti dan yang baku. Artinya tidak akan berubah. Laisa fihi naqidun wala muakkid wala muzilun wala mughayyir wala naqisun wala zaidun min khalqihi fi samawatihi wa ardi. Tidak ada yang bisa membatalkan takdir itu. Dan yang menyalahkan, yaitu yang mengkritisi Allah. Tidak ada pula yang bisa menghapusnya. Wala muzil, wala mughayyir dan yang merubahnya. Wala naqisun, wala zaid. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang bertambah. dari apa yang telah ditakdirkan ya terhadap makhluk baik di langit dan di bumi. Wadzalika min uqadil imani wa usulil ma'rifah. Yang demikian itu merupakan di antara ikatan tali keimanan dan pokok-pokok ma'rifat. والاعتراف والاعتراف والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا yang demikian itu merupakan i'tirab mengakui tentang tauhid Allah dan tentang tauhid kepada Allah wa rububiyati dan rububiyah Allah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam kitabnya yang artinya wa khalaqa kulla syai' Allah menciptakan segala sesuatu faqaddarahu taqdira dan telah menentukan takdirnya. Begitu juga firman Allah yang artinya dan urusan Allah ya semua hal itu qadaran maqdura takdir yang telah ditentukan dan telah pasti. Fawailun liman sara Allah Ta'ala liman sara lillahi Ta'ala fil qadari fil qadari khasima celakalah orang-orang yang menentang Allah dalam perkara takdir wa ahdara qalbahu ahdara lin fihi qalban saqima dan dia menghadirkan menggunakan ya hati yang sakit di dalam mengkaji permasalahan takdir ini laqad iltamasa bi wahmihi fi fahsil ghaibi sirran katima sungguh dia telah ya berkutat atau berusaha mencari dengan keraguan-raguannya dalam meneliti perkara gaib yang merupakan rahasia yang tertutup rapat yaitu rahasia Allah takdir merupakan rahasia Allah wa ada bima qala fi afka afakan athima dan orang tersebut hanya akan kembali dengan apa yang dikatakannya tentang takdir sebagai pendusta dan juga akan berdosa. Ikhtaliman para pemirsa rahimakumullah. Perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahawa jika seluruh makhluk berkumpul dan bersatu ya untuk merubah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah ya sesuatu yang telah ditakdirkan untuk terjadi maka tidak seorang pun dari mereka yang mampu untuk menolak atau membatalkan hal itu begitu juga bila Allah telah mentakdirkan sesuatu akan terjadi Tidak seorang pun. Ya. Tidak seorang pun yang bisa merubahnya. Menjadikan hal suatu, tersebut tidak terjadi. Bila Allah takdirkan terjadi, pasti terjadi. Bila ditakdirkan tidak akan terjadi, maka tidak akan terjadi selama-lamanya. Sehingga apa yang menimpa seorang hamba, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menimpa seorang hamba pasti akan menimpa dirinya. Dan apa yang ditakdirkan oleh Allah tidak akan menimpa dirinya, maka semua hal itu juga tidak akan terjadi. Inilah ya makna dari hadis yang juga telah pernah kita sampaikan tentang takdir hadis Suraqah bin Malik bin Ju'sum radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in faqala ya Rasulullah بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به الصحف أو وجرت به المقادير أم فيما استقبل أو أم فيما استقبل قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير وجرت به المقادير Suraqah bin Malik bin Ju'asyum bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami urusan agama kami ini. Ka'annana al an seolah-olah kami sekarang baru dilahirkan." Fimal amal al Untuk apa kita beramal pada hari ini? Ya. Apakah itu berdasarkan fima jafat bil aqlam wajarat bihil maqadir? Berdasarkan apa yang telah ditulis oleh tinta atau yang ditulis oleh pena yang telah kering tintanya atau yang telah takdir yang telah berlaku yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala am fima ustuqbil atau sesuatu yang akan datang yang terjadi yang belum ditakdirkan ini pertanyaan dari Suraqah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana jawaban Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam qal bal fima jaffat bihil aqlam wajarat bihil maqadir tidak wahai Suraqah bahkan Semua yang akan kita lakukan yang terjadi ini semua sesuai dengan apa yang ditulis oleh pena yang telah kering tintanya dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang berubah. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada beliau. Wasiat yang hendaknya setiap Muslim seyogyanya setiap Muslim memperhatikan wasiat ini. Bila wasiat ini dijalankan, insyaallah hidupnya akan tenang. Dia akan jauh dari kegalauan, kegelisahan di dalam mengarungi, ya, di dalam menjalani liku-liku kehidupan ini. Ya, karena dia tidak bisa keluar dari takdir maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, tatkala itu beliau masih anak muda, ya. Gulam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam." Itu masih anak kecil. Ya, belum balik. Gulam. "Ya gulam, ana uallimuka kalimat." maukah engkau aku ajarkan kalimat wasiat kalimat-kalimat wasiat-wasiat yang bermanfaat apa kata Nabi SAW ihfadillah ihfad jagalah Allah insyaAllah akan menjagamu ihfadillah tajidhu tujahak jagalah Allah insyaAllah insya engkau akan mendapatkanlah berada di hadapanmu Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau bertanya, apabila engkau memohon, memohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa alam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam لم ينفعوك بشيء إل لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك كتاهيلا jika manusia semuanya sepakat untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu melakukan hal itu kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untukmu. Walau ijtamau ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Jika mereka juga sepakat untuk memberikan suatu kemudaratan kepadamu. Mereka tidak akan mampu melakukan hal itu kecuali suatu yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk menimpa dirimu. Rufiatil aqlam, ya telah diangkat pena-pena ya penulis takdir. Wajafatil suhub telah kering. Juga ya lembaran ya penulisan takdir yang ditulis dengan pena dengan tinta yang ada pada pena tersebut. Ikhwatal iman rahimakumullah. Hadis ini hadis yang sangat agung, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas dan kepada umatnya. Kata beliau, jagalah Allah. Jaga ya aturan-aturan Allah. Hukum-hukum Allah, agama Allah, maka insyaallah Allah akan menjaga kita, memelihara kita. Karena balasan sesuai dengan amalan. Kita berbuat baik, Allah akan berikan kebaikan. Tapi bila buat kejahatan, maka kejahatan merupakan sebab yang juga akan mencelakakan seseorang. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, jaga agama Allah, jaga hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Niscaya engkau akan mendapatkan Allah ya di hadapanmu. Apa maksudnya? Engkau akan mendapatkan Allah dan setiap ya problem yang kau hadapi akan memberikan ajaran keluar Allah akan berikan solusi dan Allah akan terus menolongmu. Tidak akan membiarkanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu memohon, mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah. Tempat kita bergantung yang di tangan Allah seluruh kebaikan. Apabila kita mohon pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah. Ini semakna dengan firman Allah, Iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Engkau lah Allah yang hanya kami ibadati dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Idza sa'alta fas'alillah. Langsung berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Kemudian watista'anta fasta'in billah. Apabila engkau mohon pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah karena tidak seorang pun yang bisa memberikan pertolongan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jangan kamu bimbang, jangan kamu galau. Ya. Jangan kamu ragu. Yakinlah bahwa semua telah ditakdirkan oleh Allah. Enggak seorang pun bisa mencelakakanmu dan tidak seorang pun yang bisa juga memberikan kebaikan kepadamu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang hamba harus berusaha menelusuri jalan-jalan kebaikan, mengikuti rambu-rambu agama ini, jangan melanggar. Ya. Jangan menyelisihi. Berjalanlah di atas agama Allah, berusahalah memohon pertolongan kepada Allah, kemudian yakin seyakin-yakinnya tidak ada tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mencelakakan dia kecuali dengan izin Allah dan tidak ada pula seorang yang bisa memberikan kebaikan kepadanya kecuali dengan izin Allah. Maka seorang berusaha ya bertawakal kepada Allah, berdoa dan berusaha dan bertawakal kepada Allah. Kemudian apa yang dihadapi dalam hidup ini, dia yakin seyakin-yakinnya itu semua dengan izin Allah dan takdir Allah. Apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah menimpa diri dia. Allah tidak mentakdirkan menimpa dirinya, tidak akan menimpa diri dia. Dan apa yang ditakdirkan oleh Allah akan menimpa dirinya. Pasti itu terjadi. Tidak bisa dihalangi oleh siapapun di dunia ini. Kemudian, dalam wasiat, dalam riwayat lain Nabi saw ya memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas, ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. selalu menolongmu ya memberikan kemudahan dan menjaga memeliharamu ta'arrab ila Allah fir raha ya'rifka fi shiddah kenallah kepada Allah tatkala kamu dalam keadaan senang dalam keadaan mendapatkan kenikmatan dalam keadaan sehat dalam keadaan kaya dalam keadaan mendapatkan berbagai kesenangan dan kemudahan ta'arrab ila Allah kenal kepada Allah bagaimana kenal kepada Allah Ya, pelajari tentang kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenal kepada hukum-hukum Allah, pelajari hukum-hukum Allah, pelajari agama Allah, pelajari Islam yang benar. Laksanakan perintah-perintah Allah. Tinggalkan larangan-larangannya. Inilah orang yang kenal kepada Allah. Mengenal kebesarannya, keagungannya, dia selalu kembali kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Dalam keadaan dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. dalam keadaan mendapatkan cobaan dia bersabar dalam dalam kondisi eh, dalam kondisi dia terjerumus dalam maksiat dan dosa dia beristighfar selalu berserah diri kepada Allah inilah orang yang kenal kepada Allah ya terlebih lagi dalam keadaan sehat dalam keadaan mendapatkan kenikmatan kemudahan kenal kepada Allah maka Allah akan membalas tatkala dia berada dalam kesulitan dalam yang menghadapi berbagai problematika hidup Allah akan berikan kemudahan kepadanya yaitu ya'rika bisyiddah dalam kondisi yang genting dalam kondisi keadaan seorang ya kesulitan maka Allah akan selalu memberikan taufik kemudahan pertolongan kepadanya wa'lam annama akhta'aka lam yakun yusibak ketahuilah apa yang ditakdirkan tidak akan menimpa dirimu, maka tidak akan menimpa dirimu. Dan apa yang ditakdirkan wa ma asabaka dan apa yang ditakdirkan akan menimpa dirimu, tidak akan meleset dari dirimu. wa alam anna nafra ma'as sabar ketahuilah kemenangan itu bersama kesabaran dan kemudahan kelapangan itu bersama ya adanya kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra dan kesulitan itu pasti ada di sana kemudahan Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Inilah hakikat iman pada takdir. Dan buah yang akan dirasakan, buah manis yang akan dicicipi dan dirasakan oleh seorang hamba yang beriman pada takdir dalam hidup ini orang yang paling tenang jiwanya, tentram, dia tidak gelisah, tidak galau. Ya. Dia akan selalu sering kepada Allah. Dia telah berusaha. Telah berdoa dan berusaha, maka hasilnya dikembalikan kepada Allah. Ini prinsip seorang mukmin. Ya. Dia berusaha memperbaiki amalannya, mengintrospeksi dirinya, menelusuri jalan-jalan kebaikan. Seraya memohon pertolongan kepada Allah, setelah itu katakan tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Kami tawakal kepada bersari pada Allah, bergantung kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Begitu dalam hidup. Nah, sehingga tidak ada yang perlu menyesali apa yang terjadi karena semua dengan izin Allah. Dan kita berharap di masa-masa yang akan datang dalam hidup selalu mendapatkan bimbingan dan kemudahan Allah. Tapi ingat, Allah memberikan balasan yang baik sesuai dengan perbuatan hamba. Bila Allah mengetahui dari hati seorang hamba ketulusan untuk mengikuti kebenaran, untuk menuju jalan-jalan kebaikan, dia berusaha, maka Allah akan mudahkan hal itu. Dimudahkan jalan menuju kebaikan, menuju surga. Tapi bila dalam hatinya ada kemunafikan, kebohongan, ya Allah tentu tahu apa yang terbesit di hatinya, maka juga jalan kesulitannya akan dia dapatkan dalam hidup. Dia akan mendapatkan hidup ini buntu di hadapannya sehingga menjadikan dia kebingungan, galau dan yang sejenisnya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, jika halnya jika perkaranya telah jelas yaitu bahwa seluruh perkara dengan izin Allah segala satu dengan takdir Allah maka hendaknya seorang hamba untuk ya selalu memupuk rasa takut dan takwa serta juga selalu menghadirkan muraqabatullah di dalam hati seorang hamba. Bila seorang bertakwa, kembali kepada Allah, takut pada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan jalan keluar dalam hidupnya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Ikhwatal iman, para misal rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam hidup ini jangan kita berharap ya kepada manusia agar mereka ridho dan senang kepada kita. Ya. Terlebih lagi kalau seorang ingin mengharapkan keridhaan manusia dengan melakukan hal-hal yang haram yang bertentangan dengan syariat Allah, jangan. Karena semua hal itu tidak akan mungkin. Ingin mengharapkan keriduan manusia di permukaan bumi ini. Lalu kita meninggalkan prinsip-prinsip agama kita, keyakinan dan akidah kita. Tidak akan mungkin. Ya, kita yang akan celaka. Kita yang akan merugi. Ya. Berjalanlah di atas agama Allah. Berjalan atas al-haq benaran. Laksanakan perintah Allah. Tinggalkan larangan-larangan Allah. Ya. Dekatkan diri kepada Allah kendati manusia tidak ridha dengan perbuatan kita. Karena kita beramal untuk bukan untuk manusia, tapi untuk Rabbin Nas, Rabb yang menciptakan manusia tersebut. Allah tabaraka wa taala. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Ya, itu ini maksud dari perkataan Imam Abu Ja'far al tahawi jafal qalam bima huwa kainun ila yaumil qiyamah." Kemudian ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Wa ma akhta al-abdu lam yakun li yusiba wa ma asaba lam yakun li yakhti'ah. Ini telah dijelaskan suatu yang ya, tidak menimpa diri telah ditakdirkan tidak menimpa diri seorang hamba maka tidak akan menimpa dia dan suatu yang telah ditakdirkan menimpa diri seorang hamba maka tidak akan meleset dari dirinya sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas tadi yang wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma wa anis sahabati ajma'in. Kemudian setelah itu sebagaimana yang jelaskan Imam Abu Ja'far At-Tahawi wa 'alal 'abdi an ya'lama dan wajib bagi seorang hamba untuk mengetahui anna Allah qad sabaqa ilmu fi kulli kainin min khalqih bahwa ilmu Allah ya, telah Allah telah mengetahui terlebih dahulu ya sebelum terjadi sebelum apa yang terjadi ya di makhluk ini maka Allah takdirkan dengan takdir yang telah pasti dan baku tidak berubah tidak ada yang bisa membatalkan tidak ada yang bisa mengkritisi tidak ada yang bisa merubah menghilangkan merubah tidak ada yang berkurang dan tidak ada yang bertambah apa yang terjadi di permukaan bumi atau di langit dan di bumi. Nah, ini sesuai dengan ya apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Qaddarallahu al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 sanah wa arshuhu 'ala al-ma'. Begitu dalam hadis yang sahih. Allah telah mentakdirkan seluruh takdir telah menentukan seluruh takdir makhluk sebelum diciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Dan arsuhu alal ma. Dan sebelum hal itu bahwa arsh Allah telah ada, berada di atas air. Menjelaskan kepada kita bahwa arsh adalah makhluk yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu diciptakan dari kalam ya pena penulisan takdir untuk menulis takdir dan itu diciptakan ditakdirkan semua ya apa yang terjadi di makhluk ini sebelum diciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Itu kita imani karena hadisnya hadis yang sahih. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara tingkatan iman pada takdim mengimani ilmu Allah sebagian telah jelaskan sebelumnya. Barang siapa yang mengingkari ilmu Allah, Allah tentang takdir ini, ya, maka sungguh dia telah kufur. Inilah yang dahulu diingkari oleh Al-Qadariyah, sekte Qadariyah yang pertama. Tapi pemikiran sekte Qadariyah yang pertama muncul itu telah sirna. Yang ada sekarang ini adalah Qadariyah, sekte Qadariyah yang mengingkari takdir yaitu uh, keumuman masyiah Allah. Di mana mereka mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah akan tetapi perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam kehendak Allah itu Al-Qadariyah, sekte Qadariyah yang ada sekarang ini yang itulah yang diyakini atau yang diikuti oleh sekte Al-Mu'tazilah. Nah, maka dalam hal ini para ulama sepakat. Ya, sebagian jelaskan oleh Imam Syafi'i, Al-Qadariyah yang pertama yang mengingkari ilmu dan penulisan takdir di Lauhil Mahfuz, barang siapa yang mengingkari hal itu, maka dia kufur. Adapun yang mengingkari keumuman masyiah kehendak Allah dan penciptaan Allah maka tidak sampai batas kekufuran tapi jelas mereka adalah telah menyimpang dan sesat di hukumi sebagai ahlul bidah wal ahwa yang telah menyimpang dari sunnah. Itulah ya keyakinan atau akidah orang Qadariyah. Al-Imam Syafi'i mengatakan ya nadhirul Qadariyah bil ilmi. Ya, bahwa debatlah orang-orang qadariyah itu dengan ilmu. Tanyakan pada mereka, bagaimana dengan ilmu Allah? Fa'in aqarru bi Jika mereka mengimani ilmu tersebut, maka jelas telah mereka telah ter, terbantahkan, ya. Telah dalil-dalil subuh-subuh mereka telah ya ter, terjawab, ya, telah batal dan telah dibatil, telah naam. Uh, khusimu telah terbantahkan dengan mereka eh, menetapkan ilmu tersebut. Wa in ankaru kafaru. Jika mereka mengingkari ilmu Allah kufur. Karena ini hal yang telah jelas dalam Al-Qur'an, ya Allah mengetahui segala sesuatu yang secara global dan secara terperinci, ya. Dan itu ditulis di Lauhil Mahfuz, ya, semua yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Abu Ja'far at tahawi wa dhalika min uqadil imani wa usulil ma'rifah. Yang demikian itu merupakan ya keyakinan tentang takdir. Allah telah menulis di Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Ya segala sesuatu telah diketahui oleh Allah. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Semua yang terjadi sesuai dengan takdir. Kita masa yang akan datang juga telah ditakdirkan oleh Allah apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi masih akan datang dan kapan itu terjadinya, bagaimana kondisinya. Nah, semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan yang seperti itu merupakan min uqadil iman yang merupakan tali ikatan keimanan dan juga prinsip-prinsip dasar ma'rifah yaitu pengetahuan pada Allah Subhanahu wa taala. dari ikatan keimanan dan usulul ma'rifah prinsip-prinsip dasar ma'rifat ya yaitu ma'rifah ilmu tentang Allah ilmu tentang takdir wal i'tirab bi tauhidillah taala wa rububiyah dan juga mengakui tentang tauhid kepada Allah dan rububiyahnya dan ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jibril alaihi salam tatkala beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan dan juga tanda-tanda kiamat. Ya. Tentang kiamat dan juga tanda-tandanya. Tatkala ditanya tentang iman, Nabi SAW menjelaskan, "Antu'mina billah wa malaikati wa kutubih wa rasulih wal yawmil akhir." wa an tu'mina bil qadari khairi wa syarr. Ini yang maksud Imam Abu Ja'far. Min uqadil iman merupakan tali ikatan ya keimanan. Itu salah satu dari rukun iman, beriman pada takdir khairi wa syarri. Kemudian juga wa usulul ma'rifah. Ya. Wa usulul ma'rifah yaitu merupakan prinsip-prinsip dasar ma'rifah. Ma'rifah kepada Allah Ya. Karena tidak akan sempurna iman seseorang. Ya. Bahkan tidak sah iman seseorang bila dia tidak mengimani ilmu Allah dan ilmu Allah merupakan bagian dari takdir. Begitu penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman kepada takdir tidak bisa dipisahkan dari rubuh ya Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir tidak bisa dipisahkan dari tauhid mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah bahwa seorang yang beriman kepada Allah yang mengimani tentang perbuatan-perbuatan Allah dan mengimani tentang sifat-sifat Allah ini semua bagian dari iman yang tidak bisa terpisahkan dari iman pada takdir. Maka hubungan antara iman dengan takdir dan iman pada rububiyah dan asma wa sifat ini hal yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, ya, Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi menjelaskan apa maksud dari perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi al-iqrar bi tauhidillah wa rububiyyatihi yaitu meyakini menetapkan tentang tauhid kepada Allah dan rububiyahnya kata beliau ay la yatimmu at-tauhid wal iqrar bir rububiyyah illa bil iman bi sifatihi ta'ala faman za'ama khaliqan ghaira Allah faqad asyrak biman yaz'umu anna kulla ahadin yakhluqu fi'la. Tidak sempurna tauhid wal iqrar berrububiyah dan meyakini berikrar tentang rububiyah Allah kecuali bila mengimani sifat-sifat Allah. Dan di antara sifat Allah adalah al-ilmu. Di antara sifat Allah al-khalqu. Di antara sifat Allah al-masyiah. Allah menghendaki. Ya iradah. Dan itu semua bagian dari iman pada takdir. Nah, maka barang siapa yang mengira atau meyakini bahwa ada pencipta selain Allah, maka sungguh telah terjatuh dalam perbuatan syirik. terutama menjadikan tandingan bagi Allah dalam penciptaan. Lalu bagaimana bila seorang ada bila ada yang mengatakan bahwa masing-masing dari manusia menciptakan perbuatannya. Oleh karena itu, orang-orang Qadariyah, sekte Qadariyah yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia tapi yang menciptakan perbuatan manusia, manusia itu sendiri. Maka sungguh mereka telah terjerumus dalam perbuatan syirik. Karena telah menjadikan makhluk tersendiri sebagai tandingan bagi Allah dan menciptakan. Padahal Allah mengatakan Allah khaliqu kulli Allah menciptakan segala sesuatu. Maka Al-Qadariyah, sekte Qadariyah itu dinamakan telah masyhur di kalangan para ulama sedangkan majus hadil ummah. Majusinya umat ini adalah orang Qadariyah. Kenapa demikian? Karena orang Majusi ya, di antara keyakinan mereka, akidah mereka bahwa yang menciptakan alam semesta yang apa yang ada dalam semesta ada dua. Kebaikan dan kejelekan. Yang menciptakan kebaikan kata mereka adalah cahaya. Yang menciptakan kejahatan adalah kegelapan. Jadi mereka menjelaskan ada dua pencipta Nah, orang-orang Qadariyah mereka mengatakan yang menciptakan segala sesuatu Allah, tapi yang manusia menciptakan perbuatannya, tidak termasuk ke dalam keumuman masya Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sisi kesamaannya. Ya. Kendati terdapat dalam riwayat ya hadis dinisbatkan kepada Nabi tapi hadisnya dhaif. Tapi yang jelas ya tidak diragukan bahwa para ulama telah menjelaskan sisi kesamaan sekte Qadariyah dengan Majus. Hadilu, Majus ya, Majusi. Oleh karena itu Imam atau sahabat yang mulia ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bagaimana uh, korelasi dan hubungan yang sangat erat antara tauhid dengan iman kepada takdir. Tidak sempurna tauhid sang kalau tidak beriman kepada takdir. Bahkan tidak sah tauhidnya Ya. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-qadar nizamut tauhid. Faman wahhada Allah wa kadzdzaba bil qadar naqada taqdibuhu tauhidah. Bahwa al-qadar qadar yaitu takdir Allah, ketentuan Allah itu nizam tauhid. Yaitu tali yang mengikat tauhid. Ya. Bukhul yang mengikat. ya atau bukhul tauhid yang akan mengikat tauhid ya yang akan memegang tauhid ya Faman Allah Barang siapa mentauhidkan Allah dan men, eh, mendustai takdir, naqada takdzibuhu tauhid. Pendustaan dia kepada takdir tadi itu membatalkan tauhid dia. Apa maksudnya? Sungguh dijelaskan tadi bahwa beriman kepada Allah mencakup beriman kepada mentauhidkan Allah mencakup beriman kepada ilmu Allah. Allah memiliki masyiah, kehendak. Allah yang menciptakan ini semua sifat Allah. Ilmu, masyiah, iradah, kauniyah dan juga al-khalq. Ya. Ini semua adalah perbuatan Allah, sifat Allah. Nah, sifat Allah. Nah, ilmu sifat Allah dan al-khalq, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita imani. Maka barang siapa yang mendustai uh, eh, takdir sungguh pendustaan dia itu terhadap takdir telah membatalkan tauhidnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini maksud dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu an untuk lebih jelasnya di sini Imam Ibnu Abil Iz menjelaskan kata beliau wahada li'anna al-iman bil qadar yatadammanu al-iman bi ilmi Allah al-qadim wa ma azhara min ilmihi alladhi la yuhatu bih wa kitabatu maqadir al-khalaiq demikian itu bahwa iman kepada takdir mencakup iman kepada ilmu Allah yang azali. Ya. Wa ma azhara min ilmihi alladhi la yuhatu bih dan apa yang ditampakkan ditampilkan oleh Allah diperlihatkan dari ilmunya la yuhatu bihi yang tidak bisa di, diliputi wa kitabatul maqadir khala' dan juga termasuk iman kepada takdir tadi yaitu iman mengimani penulisan takdir maka tidak akan sempurna iman seorang akan tidak sah tauhidnya pada Allah kalau dia mengingkari takdir ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah Kemudian kata Imam Abu Ja'far tahawi "Fawailun liman sara." Ya. Fawailun liman sara lillahi ta'ala fil qadr fil qadari khasiman wa ahdara lin nadari fihi qalban saqima. Naam, maka celaka celakalah bagi orang yang ya menjadi eh, yang menentang Allah Subhanahu wa taala dalam takdir. Wahdhara lin-nazar fihi qalban saliman. Kemudian dia dalam masalah takdir ini ya membawa atau menghadirkan hati yang sakit. Hati yang sakit sehingga dia gunakan untuk mengkaji untuk membahas permasalahan takdir yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala qadil tamasa biwahmihi fi fahsil ghaib dia telah berusaha ya dengan keraguan-raguannya mencari dan mengkaji perkara gaib yang merupakan ya rahasia yang tertutup wa ada bi eh, wa ada bima qala fihi affakan athima maka dia akan kembali dari pembahasan dia itu ya sebagai affakan pendusta athiman dan berdosa Ya iman para rahimakumullah <clears throat> Jadi orang-orang yang berusaha memaksakan ya akal dia untuk membahas masalah rahasia takdir ini itu akalnya yang telah rusak dan itu hati yang telah sakit jiwa yang telah sakit nah hati itu bisa sakit bahkan bisa mati ya kendati mungkin seorang tidak merasakan hal itu oleh karena itu Sungguh sangat bagus di sini perkataan Imam Ibnu eh, Ibnu Abil Iz Al-Hanafi yang mensyarah perkataan Imam Abu Ja'far ini. Kata beliau, saya akan meringkas perkataannya. Kata beliau, hati itu ada hati yang hidup dan ada hati yang mati. Nah. Ada hati yang sakit, ada hati yang sehat. Nah. Seperti itu. Sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah kana mayyitan fa ahyaynahu." Dan apakah seorang yang mati kemudian kami hidupkan? Waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha yaitu kami jadikan baginya cahaya lalu dia berjalan di permukaan bumi ini di tengah-tengah manusia dengan cahaya tersebut apakah mereka seperti orang kaman mathalu fi dhulumat seperti orang berada dalam kegelapan tidak memiliki cahaya laysa bi kharijin minha dia tidak bisa keluar dari cahaya kegelapan itu dari kegelapan itu ini menjelaskan yang dimaksud mati di sini bukan mati fisiknya, tapi jiwanya, hatinya. Maka orang-orang yang mati jiwanya, ya, kemudian Allah hidupkan hati dan jiwanya, Allah berikan cahaya iman, cahaya agama kepadanya, dia akan berjalan di permukaan bumi di tengah-tengah manusia yang tenggelam, yang terjatuh dalam kegelapan. berada dalam kegelapan, yang tidak memiliki hidayah, tidak memiliki cahaya, tidak memiliki ilmu. Jadi ada hati yang sakit, ada hati yang mati, ada hati yang sehat, dan hati yang hidup. Lalu apa tanda hati yang sehat? Perhatikan. Ya. <clears throat> hati yang sehat kata beliau al-qalbul as-sahih al-hayy hati yang sehat dan yang hidup itu idza urida alaihi al-batil wal qaba'ih nafara minha bi tab'ihi wa abghadaha wa lam yaltafit ilaiha jadi indikasi tanda hati yang sehat dan yang hidup itu apabila ditampakkan ya kepadanya terlihat di hadapannya kebatilan dan kekejian maka dia lari ya wa abghadahu dan membencinya dan tidak menoleh kepadanya banyak nih di zaman sekarang ini berbagai kebatilan syahwat dan maksiat uh, syahwat dan syubhat afwan nah syahwat itu maksiat dan syubhat itu pemikiran yang sesat Nah, hati yang sehat itu, hati yang sehat dan yang sahih, bila tampil di hadapannya atau muncul di hadapan dia, disuguhkan kepadanya kebatilan-kebatilan, kesesatan-kesesatan, secara spontanitas dia menolak dan lari dan tidak akan menoleh kepada hal itu. Ya. Jangankan melihat, dia tidak akan menoleh. Ya. Itu hati yang sehat. Bukan mencari kebatilan, ya. Nah, berbeda dengan hati yang sakit, hati yang mati kata beliau. <clears throat> Fa'inau la ya'rifu bain al-hasan al-qabiyah. Dia tidak bisa membedakan. La yufarriqu bain al-hasan al-qabiyah. Tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jelek. Sehingga benar apa kata Ibnu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihil ma'rufa wal munkar. Celaka seseorang, bina seseorang yang memiliki hati yang tidak bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang mungkar. Di zaman sekarang ini, parameter dan timbangan manusia sungguh telah berbeda. Yang baik dikatakan jelek, yang jelek katakan baik. Yang tauhid dikatakan syirik, yang syirik katakan tauhid. Yang bid'ah dikatakan sunnah, yang sunnah katakan bid'ah. Subhanallah. Ya. Yang jujur katakan pembohong, yang bohong dikatakan jujur. Ya. Yang amanah dikatakan pengkhianat, yang pengkhianat dikatakan amanah. Itulah manusia zaman sekarang ini. Nauzubillah min dzalik dan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan dia. Terlebih lagi kalau telah ambisi ya ingin mendapatkan kekuasaan dan harta kedudukan udah hancurnya kalau seperti itu dimegelarkan segala cara untuk mendapatkan hal itu. Ini pertanda hati-hati yang telah mati dan hati yang telah rusak dan sakit. Nah, begitu juga hati yang sakit dikenakan syahwat, dosa. Maka, dikarenakan kelemahnya hati tersebut dan kotornya hati tersebut, dia akan selalu cenderung ya untuk melakukan menerima apa-apa yang disuguhkan kepada dari kebatilan dan syahwat. Wa maradul qalbi nau'an kata beliau. Penyakit hati itu ada dua. Yang pertama maradus syahwat, Penyakit syahwat. Yang kedua penyakit syubhat. Ini sangat berbahaya. Dua penyakit ini virus. Yang bila bersatu, syubhat dan syahwat ini seorang telah sampai pada stadium 4 sulit untuk disembuhkan illa Allah. ya wardauha marad syubha yang paling jelek yang sangat berbahaya lebih berbahaya adalah penyakit syubhat ya karena demikian itu akan menjadikan seorang pertama hatinya mati kemudian syubhat itu kepada pemikiran lebih merusak akal, kemudian akal rusak, balik pada hatinya menjadi rusak. Dan seorang apabila memiliki syubhat, dia meyakini bahwa dia itu berada di atas kebenaran. Ya. Dia merasa di atas al-haq. Ya. Yang sesungguhnya dia berada atas kebatilan, tapi karena syubhat telah menutup otak dia, akal dia yang sehat, dan telah menyelimuti hatinya, tertutup, maka dia meyakini dia itu berada di atas al-haq sementara di atas kebatilan, maka tidak akan mungkin dia bisa meninggalkan hal itu. Maka ini lebih disukai oleh iblis. Pemikiran-pemikiran sesat, syubhat-syubhat itu, ya, ini lebih disanangi oleh iblis. Karena jarang pelakunya itu bisa bertaubat. yang mana mungkin dia bisa akan bertaubat kalau dia meyakini apa yang dia pegang apa yang dia pahami itu suatu kebenaran. Padahal itu suatu kebatilan. Ini bahayanya syubhat. Hati-hati. Banyak di zaman sekarang ini syubhat berkembang. Ya, nah. Kalau syahwat, ya, kendati dia terjun ke dosa dan maksiat, dia masih meyakini zina, mencuri, minuman-minuman memabukkan, dan itu semua dosa, dan itu adalah hal yang haram Kemudian dia masih terbesit dalam hati untuk bertobat karena dia meyakini apa yang dilakukan suatu kesalahan. Salah, tapi karena dorongan syahwat. Ya, nafsu terjerumus. Tapi dia akan cepat kembali ya bila diingatkan. Karena dia merasa salah. Bukan merasa benar. Ya. Baik. Kemudian kata Imam ya Abu Ibnu Abil Izzal Hanafi bahwa وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه dan terkadang hati itu sakit dan semakin bertambah sakit ya penyakitnya tapi yang pemiliknya tidak merasa dia sakit ini yang berbahaya listighalihi wa insirafihi an ma'rifati sihhati wasmi. Karena dia sibuk berpaling tidak mau mengetahui kondisi hatinya masih sehat dan sebab-sebab yang akan bisa merusak dan menyebabkan hati itu sakit. Dia nggak peduli. Ini yang sangat berbahaya. Sakit hati, sakit jiwanya, ya, dan mungkin dah sampai pada stadium empat, ya, yang bisa membuat hati itu mati tapi yang memiliki hati tidak merasa. Inilah talbis iblis, godaan dan rayuan iblis, penipuannya dari iblis. Ya. Kemudian bal qad yamutu wa sahibuhu la yashbi mauti. Bahkan hati itu sampai menjadi hati yang telah mati. Tapi dia tidak merasa hati yang telah mati. Dan tanda hati yang mati, yang sakit itu an la tu'limuhu jirahatul qabah ya perbuatan-perbuatan yang keji yang mungkar tidak menyebabkan hatinya ya merasa sakit, terluka dengan goresan-goresan kejelekan itu. Gak merasa dia. Biasa saja. Kebatilan datang, ya tidak merasa hatinya itu, ya terluka hatinya. Ya, subuhat syahwat tidak melukai hatinya. Karena dah menjadi bagian dari hatinya, telah masuk ke dalam hatinya. Waliyazubillah ولا يجئه جهل بالحق وأقائده الباطلة dan tidak membuatkan dia sakit ya kejahilan dia dengan kebenaran ya dan juga wa aqaiduhu al batil dan keyakinan akidah-akidah yang batil tidak ya memberikan menyebabkan hatinya merasa ya ada sesuatu atau sakit tidak telah sama ya maka dalam hal ini kata beliau kebanyakan manusia ya, hatinya itu sakit dan penyebab utamanya adalah mengikuti hawa nafsu. Dan yang paling sulit untuk dihadapi akan tapi itu pula yang paling bermanfaat yaitu meng mengingkari atau menyelisih hawa nafsu sangat sulit. Akan tapi kata beliau ini min anfa al-adwiyah. Obat yang paling manjur, yang paling mujarab untuk penyembuhan hati yaitu mengikuti eh, meninggalkan hawa nafsu. Tapi kebanyakan manusia prinsip hidupnya kata beliau aina dhahaban nas alayya uswatun bi kemana mayoritas manusia pergi masih akan mengikuti mereka kata beliau hadi halu aktsaril khalq allati ahlak inilah kondisi mayoritas manusia yang hidup permukaan bumi ini melihat manusia kemana mayoritas pergi dia ikut tidak punya prinsip bunglon. Ya. Tidak punya prinsip dalam hidup. Dan melihat manusia, kalau mayoritas melakukan kebaikan dia berbuat. Kalau sebaliknya mayoritas melakukan kejahatan, ya. Kalau mayoritas semua dia penipuan, korupsi atau bohong dan khianat dia akan ikuti. Ini kondisi manusia yang hatinya telah sakit, hatinya telah mungkin mati. Adapun orang yang beriman, dia tidak akan merasa kesepian, tidak akan merasa galau, dengan minoritasnya orang-orang mengikuti kebenaran karena kebenaran bukan diukur dengan mayoritas tapi sejauh mana kebenaran itu sesuai suatu itu sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Itulah hal yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Naam. Nah, baik, syukron jazakallahu khair. Barakallahu pada saat yang sudah memberikan materi insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa di mana pun Anda berada yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau Anda bisa memberikan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819896543 dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan bahasan kita di kesempatan pagi hari ini yaitu pembahasan mengenai akidah. <clears throat> Baik, kesempatan pertama silakan kami berikan kesempatan di layanan telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak sebelum dilanjutkan mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya Pak. Baiklah, Baik, Barakallah. Dengan siapa di mana? Begini, Ustaz. Dengan siapa di mana, Pak? Di Pemakasan Ustaz. Silahkan, Pak. Ya. <clears throat> Kalau menyimak pemaparan tentang takdir, uh, eh, tidak ada yang mampu untuk berubah. Sedangkan takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Bagaimana dengan orang-orang yang uh, eh, dojannya korupsi atau maling dia mengatakan saya ini korupsi, saya ini maling karena sudah takdir begitu. Iya. Bagaimana yeah. pendapat Ustaz gitu? Baik. Terima kasih Ustaz ya. Baik, Terima itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya, barakallahu Fik, Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi, naam telah dijelaskan bahwa semua dengan takdir. Ya, semua dengan takdir yang baik dan yang jelek. Lalu jika ada yang melakukan kejahatan, dia berdalil. Ya, yang korupsi, sogok menyogok, ya, riswah, kan begitu. Dan melakukan hal-hal kejahatan yang lain, dia mengatakan, ini kan telah ditakdirkan Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Pertama yang harus kita pahami bahwa tadir, takdir takdir yaitu ada yang baik yang jelek itu semua adalah hal yang relatif yang dalam ilmu manusia dan pengetahuan manusia. Ya, dalam realita hidup manusia. Nah, karena mereka merasa ya tersakiti disebabkan ada suatu yang menyakiti yang jelek dan merasa senang adalah yang baik. Nah, akan tapi bila kita kembalikan kepada ilmu dan hikmah Allah maka seluruh perbuatan seluruh takdir itu pada hakikatnya tidak ada yang jelek bila di nisbatkan kepada Allah. Artinya bahwa semua itu pasti ada hikmah. Ini yang pertama dipahami dulu. Bahwa semua ada hikmah. Yang terjadi kejelekan yang terjadi pada ada hikmah. Tapi hal yang kedua harus dipahami. Ini harus dipahami. Ya. Bahwa kejelekan yang terjadi dalam pandangan manusia ya kendati kan semua ada hikmahnya, semua dengan takdir, takdir Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya secara syariat. Dalam artian Allah tidak menyukainya. Allah tidak mencintainya, bahkan melarang dan mengancam pelakunya dengan berbagai azab dan sanksi dunia atau akhirat. Maka jika demikian kita paham, tidak boleh kita berdalil dengan takdir dalam berbuat maksiat dan kejahatan. Ingat, ini sebuah prinsip dalam mengimani takdir. Tidak boleh kita berdalil beralasan dengan takdir dalam berbuat dosa dan maksiat dan kejahatan. Karena kejahatan dan maksiat dimurkai oleh Allah. Naam. Oleh karena itu ada sanksi Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah tidak meridai kekufuran. melarang dan memurkai. Nah, adapun dalam hal-hal yang tidak ada di dalamnya ya uh, peran seorang hamba semua itu semata-mata ciptaan dan takdir Allah, maka dia boleh berdalil dengan takdir seperti penciptaan dia. Ya. Kenapa hidungmu pesek misalnya? Ya inilah takdir Allah. Kenapa kulitmu hitam? Ya inilah takdir Allah. Begitu. Itu hal yang tidak bisa manusia intervensi dan juga ada peran manusia dalam hal itu. Semua dengan izin Allah. Tapi dalam hal-hal yang namanya kejahatan nggak boleh berdalian takdir. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini jalan kebaikan, ini jalan kemungkaran. Kemudian Allah memberikan kepada kita pilihan. Allah memberikan kepada kita kekuatan. Allah memberikan kepada kita ya masyiah kehendak. Lalu kita memilih sesuatu, melakukan satu dengan ke, uh, kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kendati semua dengan izin Allah. Maka bila seorang memilih sesuatu yang baik, maka itu pilihan dia tapi dengan izin Allah. Bila dia memilih yang jelek, maka pilihan dia dengan izin Allah. Maka yang baik akan dibalas oleh Allah dan kebaikan, yang jelek akan dibalas dengan kejelekan atau sanksi atau azab. Naam, seperti itu. Maka dalam hal ini, dia yang berbuat kejahatan tersebut, dia yang berbuat kejahatan tersebut, jelas dimurkai oleh Allah. Dimurkai oleh Allah. Maka jika ada yang berdalil dengan takdir, kita juga membalas pendalilan, membantah dalilnya dengan takdir. Maka katakan kepada mereka yang mencuri misalnya. Ya, jika hukum Islam berlaku, ditegakkan hukum Islam, maka dieksekusi eksekusi, dia dipotong tangannya. Kalau dia berdalil, loh saya mencuri kan kena takdir, maka katakan kepadanya, ya kami memotong tangan tanganmu dengan takdir. Allah mentakdirkan untuk memotong tanganmu. Begitu juga katakan pada para koruptor-koruptor, ya, semoga mereka bertobat. Ya, bahwa Bila kamu berdengar ini ada takdir, dan jelas katakan ini Allah memurkai, tidak memerintahkan, Allah membenci, maka katakan tangkap dia, penjara dia, bahkan kalau perlu yang seperti itu ya orang-orang yang seperti itu telah merugikan ya negara, telah merugikan ya bangsa. Kalau perlu dia eksekusi orang seperti itu katakan kepada kenapa kalian mengeksekusi ya kami mengeksekusi kalian karena kalian juga kena takdir. Seperti itu. Jadi kalau dia ya yang misalnya mencuri lalu potong tangannya, katakan na'am, ini takdir. Jadi banta berdalil dengan takdir dengan takdir. Seperti itu. Nah, kalau dia tidak bisa menerima, oh ya enggak, ya begitu juga. Kamu berdalil dengan ini korupsi, dengan takdir, ya. Maka tidak ada orang yang paling lugu dan atau mungkin orang yang paling uh, apa ya rusak pola pikir cara berpikirnya dalam hidup ini tatkala dia melakukan kejahatan juga akan takdir tapi tatkala Allah mengajak pada kebaikan dia tak gunakan tertib seperti itu kan Allah mentakdirkan kebaikan ya ikuti kebaikan tadi nah ini oleh karena itu harus dibedakan antara takdir ya sesuatu yang jelek yang dilarang oleh Allah itu dimurkai oleh Allah, tapi terjadi dengan izin Allah. Sesuatu yang baik yang terjadi dengan izin Allah dan diperintahkan oleh Allah. Maka ada yang namanya irodatan, dua irodah. Irodah secara takdir ini pasti terjadi. Dia koruptor, korupsi terjadi dengan izin Allah. Tapi di sini tidak ada irodah syariah, kehendak Allah secara syariat. Makanya Allah melarang. Allah mengancam orang yang mencuri. Ya, orang-orang yang berzina. Karena secara iradah syariah, secara kehendak dalam agama, dalam syariat Allah tidak menghendaki. Artinya Allah tidak mencintai, Allah tidak merestui, bahkan memurkai. Kendati kan secara takdir, naam Allah mengizinkan itu terjadi. Jadi ada dua, pahami ada dua. Yang pertama apa? Iradah syariah. Yang kedua iradah kauniyah. Nah iradah syariah ini tidak, tidak mesti terjadi. Allah menginginkan keimanan, tapi betapa banyak juga orang yang kufur. Allah ya menghendaki secara takdir maka terjadi kekufuran. Dari kendati secara takdir itu terjadi dengan izin Allah, dengan takdir, tapi secara syariat itu diharamkan karena Allah tidak merestui perbuatan kufur dan tidak meridai bagi seorang hamba. Begitu juga perbuatan maksiat. Jadi begitu kita memahami. Jadi katakan karena mereka, tangkap mereka, masukkan penjara kalau perlu seumur hidup, kalau perlu dieksekusi ya langsung. Kenapa? Katakan kepada mereka bahwa ini juga takdir. Selesai. Jadi kalau ada yang mau membuat dosa takdir, ya pihak yang mewenang melakukan tangkap dia, ya proses hukum yang berlaku katakan ini takdir, dipenjarakan dia. Kalau perlu seumur hidup. Ya. Penjarakan dia. Kenapa? Ya ini takdir. Jadi hadapi takdir dengan takdir. Seperti itu. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, baik sekalian Zazul Khair atas jawaban al demikian untuk penanya Bapak yang berada di Makassar dan selanjutnya kami angkat e, pertanyaan di layanan, layanan singkat ada dua pertanyaan senada di antaranya dari Bapak yang berada di Merauke itu Bapak Heri dan penanya yang lainnya yang kami gabungkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya Ustaz, bagaimana nanti di akhirat? Apakah eh, orang-orang e, yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalilnya dari syariat ini ataupun mereka yang melakukan maksiat dikarenakan mereka tidak tahu atau e, belum belajar apakah mereka juga akan diazab atau akan ditanya Ustaz sebagaimana orang yang orang yang berilmu yang akan ditanya nanti di akhirat nanti. Nah. Ya, ikhwatul iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Ya, bagaimana di akhirat kelak seorang yang melakukan suatu kejahatan karena kejahilan dia. Ya, apakah dia akan diazab sebagaimana orang yang mengetahui lalu dia melakukan melanggar ya apa yang dilarang oleh Allah diazab ya pertama perlu diketahui ya bahwa urusan akhirat surga dan neraka ini hak Allah Subhanahu wa taala hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala enggak seorang pun bisa berintervensi eh, tidak seorang pun yang bisa memastikan. Maka dalam rangka hal ini saya ingin menjelaskan sebuah akidah al sunnah yang mungkin sebagian keliru memahaminya. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan si fulan si akan gandeng tangannya masuk surga, saya bersaksi, atau si fulan akan masuk neraka. Enggak seorang pun diperbolehkan yang seperti itu meyakini. Ya. Kecuali kita meyakini ada dalil yang menjelaskan bahwa ada orang-orang yang dijamin masuk surga. Ya. Sebagaimana dalam hadis 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan hadis yang lain. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Dan begitu dan sahabat-sahabat yang lain yang sepuluh basyin fil jannah, mereka katakan mereka ahli surga, masuk surga. Itu juga Ukasha bin Mihsan termasuk salah orang dari 70 ribu yang masuk surga tanpa dihisab dan diadab dan yang lainnya Hasan dan Husain dua pemuda penghuni surga begitu ya kita katakan adapun seorang yang tidak ada dalil yang menjelaskan. Maka tidak boleh seorang memastikan nanti ya saya gandeng tanganmu, saya masuk ke surga nanti. Atau dia dalam surga atau neraka. Ini adalah semua jelas telah ya menyelisihi ya apa yang merupakan akidah ahli sunnah. Nah, adapun ahli sunnah, akidah mereka sebagaimana perkataan mereka dalam kitab-kitab akidah نرجو للمحسنين إحسانا ونخاف على المسيء عذابا kita berharap bagi mereka yang berbuat kebaikan yaitu pahala dan surga dan kita takut kepada mereka yang berbuat kejahatan yaitu neraka dan azab itu akidah al-sunnah maka jangan coba-coba seorang nanti seakan gandeng tanganmu masuk surga emangnya surga milik bapak dia ya Akidah ahli sunnah seorang meninggal dalam keadaan berbuat dosa. Tapi dia tidak menghalalkan perbuatan dosa. Dan itu tidak kekufuran, tidak syirik, tidak kekufuran. Jika dia tidak bertaubat di dunia ini sebelum meninggal, maka di akhirat kita serahkan kepada Allah. Insya'a adzabah bi'adlih wa insya'a ya afa anhu bifadlih. Jika Allah menghendaki akan diazab oleh Allah sesuai dengan keadilan Allah dan bila Allah menghendaki ia dimaafkan sesuai dengan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Adapun seorang yang berbuat dosa karena kejahilannya lalu meninggal dalam keadaan apa masuk kejahilan di sini? Ada orang yang tidak peduli dengan ilmu. Ilmu disampaikan nggak peduli. Ya. Selama hidup gak pernah dia ingin sholat, dia ingin beribadah, lalu nggak mau pelajari yaitu kelalaian dia maka Allah akan mengazab dia terhadap kelalaian dia dan juga terhadap apa yang dia tinggalkan dari amal ibadah tersebut ya ilmu telah sampai lalu tidak mau belajar tidak mau mencari bagaimana berwuduk yang benar bagaimana bertauhid iman ini wajib individu setiap individu wajib belajar tauhid mempelajari iman iman kepada Allah Iman pada mereka mempelajari rukun-rukun iman. Wajib dosa dia kalau tidak pelajari. Berdosa. Ya, mempelajari bagaimana iman pada Rasul. Ya, menerima hadis-hadisnya, membenarkan, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, mengibadati Allah sesuai dengan syariat itu wajib secara individu. Ya, iman pada yaumil akhir itu dipelajari Tauhid, bagaimana iman? Mengetahui Allah, tauhid asma wa sifatnya. Tauhid uluhiyahnya itu wajib. Ya, maka barang siapa yang tidak mempelajari, dosa dia. Apalagi zaman sekarang ini. Fasilitas dan saran untuk belajar luar biasa. Nah, kalau dia berbuat dosa, dia masih muslim berbuat dosa, maka dia akhir kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas, perbuatan dosa dan maksiat di neraka tempatnya. Karena Rasul mengatakan, Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang sesat itu di neraka tempat. Karena surga tempat yang baik. Enggak ada peluang uh, bid'ah atau maksiat, korupsi dan mencuri dan zina di, di surga. Surga tempat yang baik semua. Salamun alaikum tibtum. Padkhulu khalidin. Selamat bagi wahai penghuni surga. Kalian telah menjadi baik dan suci, maka masuklah kalian surga. Nah, maka setiap kejahatan tempatnya di neraka. Tapi masuk ke neraka, boleh disebabkan kena kekufuran dia, kesyirikan, atau maksiat. Ini tidak bertobat dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini, kalau dia tidak peduli, tidak mempelajari karena kelalaian dia, ya hal-hal yang wajib dia pelajari, iman, bagaimana sholat, kalau tidak tahu bagaimana berwudu, wajib dia pelajari bagaimana berwudu, Bagaimana solat Nabi? Ya, mempelajari la ilaha illallah. Kewajiban pertama, mengetahui tauhid. Bagaimana ibadahnya, agamanya akan sah kalau dia berbuat syirik. Maka pelajari tauhid, pelajari iman, pelajari sunnah Nabi SAW. alaihi wasallam. Tinggalkan hawa nafsu, tinggalkan budaya tadrisi, kesombongan, belajar. Belajar akidah, belajar iman. Ya, seperti itu. Maka bila dia melalaikan kesempatan dan peluang ada, melalaikan, maka dia azab atas kelalaiannya dan dia azab atas perbuatan yang dia, eh, kejahatan dia lakukan atau kewajiban dia tinggalkan. Ya, ini yang harus dipahami. Oleh karena itu, masalah akhirat serahkan kepada Allah. Enggak ada seorang bisa memastikan. Ya, sini sebulan saya, nanti saya kalau seandainya kamu begini dan seharusnya nanti saya akan ganding tanganmu bersaksi yang masuk surga. Ya, kalau tidak kamu nyelisi nanti ya saya akan berhasil kamu akan neraka. Siapa yang berikan persaksian? Siapa dia mendapat ilmu, ada wahyu dia enggak ada. Oleh karena itu penyimpang, ini suatu penyimpangan dari akidah ahli sunnah yang menyelisi akidah ahli sunnah yang disepakati bahwa ahli sunnah mengatakan narjulil muhsinina ihsana wa nakhafu alal musii adaba. Kita berharap bagi mereka yang berbuat kebaikan, kebaikan, ya, pahala, surga dan khawatir takut terhadap seorang yang berbuat kejahatan ya takut kepada baginya atau sanksi atau azab tidak boleh kita memastikan seorang ini penghuni surga kecuali betul-betul jelas ya dia telah menjadi penghuni neraka kita katakan Fir'aun penghuni neraka kena disebutkan oleh Allah an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-adab pagi dan sore pagi dan petang disuguhkan kepadanya neraka maka di akhirat kelak masukkan ke azab lebih itu lagi Abu Jal, Abu Lahab dan tokoh-tokoh musyrikin yang orang-orang kafir yang mati lembaga kafir kata katakan dia di neraka karena jelas adapun seorang mukmin meninggal dalam keadaan berdosa tidak bertobat tapi dia masih muslim kita serahkan kepada Allah. Ini akidah ahli sunnah. Adapun orang-orang khawarid mengatakan wajib masuk neraka kafir dia. Itu orang khawarid itu. Akidah khawarid. Wajib bagi Allah untuk mengazab dia. Karena telah kafir, masuk neraka, kekal dalam neraka Orang murjiah sebaliknya. Nggak ada pengaruh dosa dan maksiat. Dia biar buat dosa, berbuat eh, maksiat, nggak ada tetap imannya. Sempurna seperti iman Jibril. Jadi walaupun dia buat dosa, masih ada iman, ya secuil iman, tetap masuk surga. Dijamin masuk surga. Kenapa? Karena nggak pengaruh. Ini akidah murjiah. Nah, dia bisa memastikan seorang masuk surga ini. Adapun ahli sunnah wasat. Wa kadzalika ja'nakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan Islam wasat, wasat dan ahli sunnah wasat di antara sekte-sekte dan pemikiran yang ada tadi. Bagaimana sikap tengah ahli sunnah dalam berakidah tentang orang-orang yang berdosa yang meninggal dalam keadaan berdosa? Maka kita berharap bagi orang yang baik surga, kita takut bagi mereka yang berbuat kejahatan, neraka dan azab. Lalu bila mati seorang dalam keadaan berbuat dosa, tidak sampai kepada kekufuran, kesyirikan, diserahkan kepada Allah. Bila Allah menghendaki akan diampuni sesuai dengan kemurahan dan rahmat Allah dan bila Allah menghendaki akan diazab sesuai dengan keadilannya. Itu akidah ahli sunnah yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi. Demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Kemudian sebelum diakhiri juga kami menghimbau kepada semua para pemirsa dan kaum muslimin bahwa sekarang sekolah tinggi dirasa Islam Yaman Syafi'i lagi proses pembebasan tanah kurang lebih ya 18 hektar yang membutuhkan biaya maka kami berharap sekiranya kaum muslimin memiliki ya harta untuk bisa disumbangkan untuk pembebasan tanah tersebut demi kemaslahatan dan kebaikan kita semua dan juga tempat belajar putra putri kita di sekolah tinggi dirasat Islam ya Imam Syafi'i di Jember demikian mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam iman, dalam takwa dan amal soleh dan semoga hari-hari yang kita hadapi akan lebih baik dari hari yang sebelumnya dan sebuah terus kemudahan kita rasakan kita di bulan Syaban persiapkan diri tidak lama lagi kita akan mendatang, kedatangan tamu agung yaitu Ramadan sudahkah kita mempersiapkan diri sudahkah kita berdoa jauh-jauh hari sebelumnya Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan juga memberikan kebaikan kepada bangsa ini dan memberikan yang terbaik. Dan semoga mereka tidak tercerai berai, tidak bermusuhan disebabkan ya proses demokrasi yang telah memperondakan tatanan hidup mereka, ya kebencian dan juga hiruk pikuknya. Semoga tidak terjadi ya hal-hal yang akan yang menghilangkan ya kemaslahatan bersama dan semoga Allah memberikan kepada umat ini orang-orang yang memimpin mereka dengan baik. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. nabiyina Muhammadin Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.